kalian Yang pertama kata beliau janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Wabil walidaini ihsanan yang kedua Dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu Wala taqtulu min imlaqin Nahnu narzukukum wa iyyahum Yang ketiga Janganlah kamu membunuh anak-anakmu sendiri Kamilah yang memberikan Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan yang keempat janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi kemudian yang kelima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'kilun dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar Dan tadi kita sudah jelaskan apa saja yang dimaksud dengan alasan yang benar dan siapa yang berhak membunuh. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Kemudian yang keenam, wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa maka hendaklah kamu serahkan harta miliknya kepadanya. Kemudian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa usaha Dan penuhilah takaran serta timbangan dengan keadilan. Allah kata Allah kami tidak membebani jiwa atau seorang diri kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang kedelapan, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha kurba. Apabila kalian berbicara maka berbicaralah dengan keadilan meskipun kepada kerabat terdekat Inilah wasiat yang kedelapan yaitu perintah mengucapkan yang adil Misalkan ketika kita diminta untuk bersaksi Maka bersaksilah dengan adil Katakan yang benar itu benar Katakan yang salah itu salah Walaupun apa yang kita katakan tersebut mungkin merugikan orang dekat kita Kalau memang dia salah, mesti kita katakan salah Inilah di antara perintah syariat yang terkandung di dalamnya prinsip keadilan di dalam berhukum di dalam menetapkan keputusan ataupun di dalam bersaksi inilah Islam tidak boleh kita menerapkan keadilan hanya kepada orang-orang yang tidak merugi, yang sifatnya tidak merugikan, tidak merugikan orang-orang dekat kita. Maka tidak peduli walaupun keluarga kita sendiri akan tertimpa kerugian. Kalau memang dia salah, katakan salah. Dan yang benar, katakan benar. Inilah Islam jemaah sekalian. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun, kalau dalam satu kasus ternyata dia yang benar, katakan benar. Katakan benar. Tidak boleh kita berbuat zolim walaupun kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu pada satu kaum kita wajib membenci orang-orang kafir. Tapi kata Allah, janganlah kebencianmu kepada mereka menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Jadi tetap disuruh berlaku adil meskipun orang yang sangat kita benci ini. Ya. nggak peduli walaupun dia kafir. Kalau dia benar, katakan benar. Eh huwa aqrabu taqwa. Maka berlaku adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi pada poin yang sebelumnya kita disuruh berbuat adil dalam perbuatan. Contoh perbuatan apa? Menakar dan menimbang. Takarlah dan timbanglah dengan adil. Maka di poin ini kita disuruh berbuat adil di dalam ucapan. Jadi dua wasiat berurutan ini, wasiat ketujuh dan kedelapan terkandung padanya kewajiban berbuat adil baik di dalam perbuatan maupun di dalam ucapan meskipun ucapan tersebut ternyata merugikan orang yang dekat dengan kita orang yang kita sayangi bahkan bisa jadi merugikan diri kita sendiri katakan yang benar itu benar yang salah itu salah jemaah sekalian sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah beliau sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah andaikan beliau mencuri. Kenapa beliau sampai bersumpah demikian jamaah sekalian? Karena sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita bangsawan. Wanita dari bangsawan Bani Makhzum. Ternyata dia mencuri. Dia mencuri. Maka orang-orang dari bangsanya ini mereka tidak rela. Ini anak bangsawan kok mau dipotong tangannya. Tapi kasusnya sudah terlanjur diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau pemerintah. Jadi apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Mereka berusaha melobi melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia dikasih hukuman yang lebih ringan. Bagaimana cara mereka melobi jamaah sekalian? mereka dekati Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah sahabat yang benar-benar disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau dan bapaknya. Bapaknya adalah mantan anak angkatnya Rasulullah SAW. alaihi Iya. E, bapaknya juga mantan budaknya. Kemudian karena saking cintanya Nabi SAW kepada bapaknya, beliau bebaskan dia dari perbudakan kemudian diangkat jadi anak angkat. Tapi Allah melarang mengangkat seseorang jadi anak angkat itu dilarang. Tapi itu menunjukkan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Nah sekarang uh, mereka melobi putranya, yaitu Usama bin Zaid, karena beliau dan bapaknya sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melobi Usama minta ke, agar minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diberikan keringanan hukum. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar. Ya. Sampai beliau mencela Usamah dengan celaan yang sangat keras. atas fi haddin min hududillah berani benar kamu mem memberi pertolongan kepada orang yang seharusnya diberikan hukuman Allah. Iya. Sampai Usama kemudian sangat menyesal karena diberikan peringatan yang sangat keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah disitulah kemudian beliau bersumpah wa aimullahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sebelumnya beliau sempat mengatakan juga inilah sebab hancurnya Bani Israel. Idza saraka fihim daif tarakuhu wa idza saraka wa idza idza saraka fihim asy tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alaihi al kalau orang lemah yang mencuri maka mereka tegakkan hukum tapi kalau yang mencuri orang besar mereka biarkan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan Bani Israel pilih kasih di dalam menetapkan hukum kemudian beliau bersumpah wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha demi Allah andaikan Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini jemaah sekalian, teladan dari nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan bagi kita inilah sebab kehancuran Bani Israel dahulu. Kalau yang mencuri adalah orang mulia, mereka biarkan. Tapi kalau orang lemah, mereka tegakkan hukum. Iya. Dan subhanallah, ternyata ini juga banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya sangat disayangkan sekali. Maka Allah berikan peringatan secara khusus. Wasiat yang kedelapan berbicara dengan adil. Walaupun harus merugikan kerabat yang terdekat. Apabila dia salah, katakan salah. Kemudian nasihat yang kesembilan. Wasiat yang kesembilan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi ahdillahi aufu." zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan dengan perjanjian Allah maka hendaklah kamu tunaikan dan dengan perjanjian Allah hendaklah kamu tunaikan yang demikian itu diwasiatkan atasmu agar kamu dapat memetik nasihat. Jemaah sekalian, perjanjian Allah yang dimaksud di sini ulama ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Seluruh seluruh isi Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah perjanjian Allah atas kita yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tunaikan. Iya, ini wasiat yang kesembilan. Makna yang kedua, makna yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dan para ulama ahli tafsir yang lainnya, makna yang kedua itu adalah mencakup seluruh perjanjian kita dengan manusia, dengan orang-orang. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memenuhi perjanjian tersebut. Sehingga itu disebut perjanjian Allah. Sebab Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan perjanjian tersebut tidak boleh berbuat khianat. Dan yang berbuat khianat itu hanyalah orang-orang munafik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ahada ghadar orang-orang munafik itu apabila berjanji dia berkhianat iya jadi makanya disebut perjanjian Allah mencakup perjanjian kita dengan seluruh manusia. Semuanya. Apakah perjanjian bisnis atau perjanjian apa saja yang kita mengikat tali perjanjian mesti kita tunaikan. Itu namanya perjanjian Allah. Kenapa dinamakan perjanjian Allah? Karena Allah memerintahkan kita untuk menunaikannya. Makanya disebut perjanjian Allah. Dan jemaah sekalian, termasuk perjanjian terkuat di muka bumi ini adalah ikatan suami istri. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa akhadna min wa, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Kami ambil dari kalian mitsaqan ghalidha. Tali perjanjian yang sangat kuat, ya. Mitsaqan ghalidha. Allah sebut pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Dan juga di dalam haji wada, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat-wasiat yang paling penting kepada para sahabat. Ini haji terakhir, haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama lagi setelah itu beliau meninggal dunia. Dan sahabat yang hadir itu hampir seluruh sahabat di haji wada. Di hari Arafah beliau memberikan khutbah maka beliau sampaikan khutbah khutbah yang paling penting, pesan-pesan yang terpenting. Maka ternyata jemaah sekalian, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattakullaha fi nisaikum." Fa innakum akhadtu akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam memperlakukan istri-istri kalian. Karena kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Iya. Maka dari sini dapat kita pahami ini termasuk perjanjian <clears throat> terkuat terbesar di muka bumi ini antara sama manusia perjanjian yang namanya pernikahan ya makanya jemaah sekalian ingatlah di dalam berinteraksi dengan istri kita kita akan ada pertanggungjawabannya dengan Allah karena itu perjanjian dengan Allah ini ingat selalu jadi jangan hanya kita mementingkan kewajiban kita sebagai apa hak kita yang besar. Memang Allah berikan hak yang besar kepada suami atas istri. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya seorang istri aku akan perintahkan sujud kepada suami. Tapi jemaah sekalian, itu sebanding dengan kewajiban suami yang besar atas istri. Jadi jangan hanya memikirkan hak kita yang besar. Kita pun punya kewajiban yang besar terhadap istri. Kewajibannya itu bukan hanya tanggung jawab terhadap istri kita atau terhadap orang tuanya, tapi juga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah." Kalian telah mengambil istri-istri kalian dengan perjanjian Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian dapat menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat bagi kita bahwa kelak akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap perlakuan kita terhadap istri kita. Ya, ini hati-hati. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk wasiat yang terakhir. Wasiat yang ke-10 dan ini terdapat pada ayat yang terakhir, ayat 153 surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun dan bahwasannya kata Allah inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian, inilah wasiat yang terakhir yang ke-10 dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Wasiat yang terakhir ini adalah perintah mengikuti jalan yang lurus dan bahwasannya Allah menegaskan jalan yang lurus itu satu. Kemudian Allah mengingatkan jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti as jalan-jalan yang lain. Kenapa jamaah sekalian? Itulah ternyata yang mencerai-beraikan kaum muslimin dari jalan Allah. Itulah yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin karena mengikuti selain daripada jalan Allah, yaitu as-subul, jalan-jalan yang lain. Jemaah sekalian, pertanyaannya, apa yang Allah maksudkan dengan jalan-jalan yang lain di sini? Kata Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama besar ahli tafsir dari generasi tabi'in yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah adalah al was wasyubuhat perbuatan-perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syubhat-syubhat apa itu syubhat jemaah sekalian syubhat itu adalah ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kelihatan benar. Makanya disebut syubhat. Syubhat itu asal bahasanya artinya sesuatu yang samar. Iya. Satu keyakinan, satu ucapan yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kelihatannya kayaknya bagus ini. Kayaknya benar. Itu itu yang dinamakan dengan syubhat. Maka jemaah sekalian, inilah kata para ulama yang disebut dengan as-subul yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini tidak lain adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini selaras dengan hadithul hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain, ala thalathin wa sab'ina millah akan berpecah menjadi 73 ajaran. Jadi dua riwayat ini saling apa namanya? menjelaskan kenapa muncul 73 golongan? Karena ada 73 ajaran. Setiap satu golongan memunculkan ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada pengikutnya. Ada lagi yang memunculkan yang baru, ada lagi pengikutnya. Terus sampai tercerai-berai. Maka jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu hafinar illa wahidah." Setiap satu setiap golongan itu tempatnya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya sesat. Hanya satu yang selamat, hanya satu yang benar. Apa itu jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah kunci keselamatan di dalam beragama mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa dinamakan ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah itu artinya pengikut sunnah. Artinya mereka tidak mengamalkan kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak patut disebut sebagai ahlu sunnah. Ternyata amalannya tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu adalah lawan daripada sunnah. Kalau disebut ahlu sunnah, artinya pengikut-pengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa arti al jamaah jamaah sekalian? Persatuan, persatuan itu di dalam Islam bukan sekedar bersama-sama berkumpul, tapi bersama-sama dan berkumpul di atas jalan kebenaran. Itulah namanya persatuan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, tasimu bihablillahi jami'an wala dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Allah perintahkan kita berpegang teguh, bersatu semuanya tapi dengan tali Allah. Apa tali Allah yang dimaksudkan di sini? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cukup kita bersatu bersama-sama tapi kita kemudian berbeda-beda mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan kita. Inilah jalan yang lurus. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan yang lain, yaitu mengada-ada di dalam agama yang tidak beliau contohkan. Itulah yang menyebabkan kalian terpecah belah dari agama kalian. Iya. Makanya jamaah sekalian aneh kalau kemudian kita mengingatkan orang, saudaraku, jangan kamu lakukan amalan itu karena tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengatakan kalau kamu mengingatkan dia itu namanya memecah belah umat. Justru dia melakukan perbuatan itulah yang menyebabkan umat terpecah belah. Makanya mau diajak dia kembali bersatu. Karena persatuan yang hakiki adalah bersatu di atas jalan kebenaran. Iya, sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Yang dimaksud dengan berjamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Iya, itu hakikat persatuan jamaah sekalian. Bukan sekedar kita bersama-sama tapi saling menasihati di atas kebenaran. Kalau ada saudara kita salah, ingatkan dan semestinya orang yang diingatkan kalau terbukti salah, dia jangan marah, jangan tersinggung. Justru harus berterima kasih dan bersyukur masih ada saudaranya yang mau repot-repot untuk mengingatkan dia salah. Ini sebenarnya nikmat yang sangat besar jemaah sekalian. Jangan kita anggap saudara kita ini ada sentimen atau ingin menganggap kita sesat tidak jemaah sekalian. Justru menyelamatkan kita. Iya. Jadi inilah jalan yang lurus, mengikuti jalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan peringatan jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan selain daripada jalan beliau. Jemaah sekalian, tentang ayat ini ada sebuah hadis yang berbicara tentang ayat ini, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Ibnu Mas'ud, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus di tanah dengan tangannya. Beliau garis garis lurus dengan tangannya di tanah. Ya, ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Ya, sangat baik sekali. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma qala, hadza sabilullah mustaqiman." Kemudian beliau bersabda, "Inilah jalan Allah yang lurus." Beliau buat perumpamaan. Kemudian summa khatta khututan an yamini dzalikal khat wa an shimali. Lalu beliau buat garis-garis di kanan dan kirinya. Di kanan dan kirinya beliau buat garis-garis. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Wa hadhihi subul." Inilah yang dimaksud dengan as-subul. Jalan-jalan yang lain. Yang bukan jalan Allah, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah tersebut. Kemudian beliau ingatkan kita, "Laisa min hasabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih." Tidak ada satu jalan pun kecuali ada setan padanya yang mengajak kepadanya. Iya. Maka dalam hadis ini terkandung peringatan bagi kita hati-hati. Setiap jalan kesesatan ada pendukung-pendukungnya, ada penyeru-penyerunya, ada dai-dainya, ada ustad-ustadnya, ada kiai-kiainya yang menyeru kepadanya. Maka enggak semua yang disebut dai, disebut ustad, disebut kiai sudah pasti benar tidak. Kita lihat dulu apa yang dia sampaikan. Kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah yang kita ikuti. Siapapun yang menyampaikan kalau menyelisih itu semua, maka tidak boleh untuk kita mengikutinya. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, beliau membaca ayat yang mulia ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalan Allah yang lurus, inilah jalanku yang lurus kata Allah, maka ikutilah jalan itu, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan tersebut. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jamaah sekalian, inilah kunci dari seluruh wasiat. Ini penutup dari sepuluh wasiat. Semua itu untuk apa jemaah sekalian? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita nggak akan menggapai ketakwaan sampai kita memahami dengan baik 10 wasiat ini dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan 10 wasiat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada sedikit waktu tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam. perlu kita ingatkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Iya. Jangan sampai perbedaan-perbedaan antara kaum muslimin khususnya sesama ahlus sunnah kemudian memunculkan saling membenci di antara kita. Jangan sampai terjadi. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Tetapi perbedaan-perbedaan pendapat itu hendaklah dibangun di atas dasar saling nasihat menasihati. Kalau kita merasa punya dalil yang kuat, kita lihat saudara kita salah, sampaikan dengan apa namanya prinsip saling nasihat menasihati dengan kelembutan. Iya. Ini yang harus menjadi prinsip kita, saling nasihat menasihati. Iya. Kemudian jemaah sekalian, memang betul di dalam permasalahan tawassul itu ada bagian yang diperselisihkan. Tapi banyak orang tidak memahami ada bagian yang ulama seluruhnya sepakat. Iya. Jadi ada bagian yang ulama sepakat dan ada bagian yang ulama berselisih. Iya. Ini kalau kita nggak pelajari lebih mendalam baik dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan keterangan-keterangan para ulama Sulit kita dapat kesimpulan seperti itu. Iya. Para ulama menjelaskan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia itu, ya. Katakanlah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada para wali orang-orang saleh. Itu ada bagian yang memang diperselisihkan ulama dan ada yang disepakati. Kalau ulama sudah sepakat, maka tentu kita nggak punya pilihan lain yang menyelisihi pendapat itu pasti salah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah." Sesungguhnya Allah tidak mungkin menyatukan pendapat para umatku, yakni maksudnya para ulama di atas kesesatan. Ya, nggak mungkin mereka sepakat tapi itu sesat. Itu sudah pasti benar. Yang menyelisihi pasti salah. Itu namanya ijma, kesepakatan. Iya. Nah, itu kalau kesepakatan. Maka kita nggak punya pilihan kecuali menerima. Kemudian bagaimana kalau ada perbedaan pendapat? Ya pertama seperti yang kita katakan tadi perbedaan pendapat ulama itu biasa. Tetap dalam koridor saling menasehati dan menghargai. Ya, tapi itu bukan berarti kita tidak boleh memberi nasihat. Nah, berikan nasihat dengan baik dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana juga para ulama biasa berbeda pendapat. Nah, apa bagian yang disepakati dan berbeda pendapat di sini? Bagian yang disepakati itu adalah kalau tawasul itu sifatnya berdoa kepada penghuni kubur, kepada orang yang sudah mati, berdoa kepadanya, bukan berdoa kepada Allah, tetapi berdoa kepadanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Demikian pula dinukil boleh banyak ulama man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Yad'uhum di mana dia berdoa kepada perantara tersebut. Dia berdoa, berdoa kepada perantara, kepada makhluk, bukan kepada Allah. Wa syafa'ah. Demikian pula dia minta syafaat kepada mereka. Dia bukan minta kepada Allah, minta kepada mereka wayatawakkal alaihim dan hatinya bergantung kepada mereka bukan kepada Allah maka kafara ijma'an dia kafir menurut ijma' menurut kesepakatan ulama iya kalau bagian ini ulama sepakat nah apa yang ulama berbeda pendapat yang ulama berbeda pendapat itu orang yang masih berdoa kepada Allah tapi dia menjadikan nama orang-orang yang soleh atau kemuliaan dan kedudukan mereka agar Allah mengabulkan doanya. Ya, contohnya dia mengatakan, Allahumma bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bikaromati Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan. Dia katakan, Allahumma ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ampunilah aku. Kabulkanlah doaku. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Itu bukan syirik karena dia berdoa kepada Allah. Dia nggak berdoa kepada Nabi. Cuma dia ucapkan dalam doanya tersebut uh, kemuliaan Nabi atau kemuliaan para ulama dan orang-orang soleh. Nah, disinilah yang ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan itu termasuk ulama ahlus sunnah. Nah, apa apa namanya yang seharusnya kita lakukan kalau ulama berbeda pendapat? Kita lihat mana yang sesuai dengan dalil sebagaimana firman Allah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir kalau kalian berbeda pendapat dalam satu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya maksudnya sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir nah sekarang kita lihat mana dalil yang menunjukkan hal tersebut ternyata jemaah sekalian tidak ada dalil yang sahih tidak dari Al-Quran dan tidak pula dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan tegas yang menunjukkan adanya tawasul dengan cara tersebut ini ada satu buku bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beliau meneliti semua hadis-hadis tentang uh, yang menunjukkan tawasul seperti itu dan hasilnya adalah itu adalah hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu yang sahih kesimpulan beliau yang sahih hanyalah tawasul itu dengan tiga tiga perkara. Yang pertama dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini tawasul yang paling bagus. Kita sebut nama Allah dan sifat-sifatnya ketika kita berdoa. Jangan sebut nama makhluk. Sebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti inilah yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti beliau berdoa, Allahumma birahmatika astagithu. Ya Allah, dengan sifat rahmatmu, aku mohon pertolonganmu. Ini contoh. Beliau bertawasul dengan rahmat Allah. Kenapa kita tinggalkan petunjuk beliau? Kemudian kita ciptakan tawasul sendiri. Iya. Ini yang pertama, yang dibolehkan. Tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua jemaah sekalian, tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Seperti uh, kisah tiga orang yang terkulung dalam gua kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh masing-masing, maka Allah menyelamatkan mereka. Kemudian tawasul yang ketiga yang dibolehkan adalah minta doanya orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada saudara kita yang baik, yang soleh, kita minta didoakan. Ya, atau kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, minta didoakan. Ini tawasul yang dibenarkan. Inilah tiga macam tawasul yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Barangkali demikian. Wallahu alam. Ya. Mungkin masih ada waktu? Ya. Orang-orang Ahmadiyah itu sebenarnya nggak perlu dianggap ucapan-ucapan mereka, ya, nggak perlu diperhatikan sedikit pun, karena ulama sepakat Ahmadiyah itu kafir bukan Muslim, ya, nggak ada perbedaan ulama di masa ini, tidak ada perbedaan pendapat, Ahmadiyah itu bukan termasuk kaum muslimin. Kekafiran mereka itu banyak sekali. Andai kekafiran mereka cuma satu saja, itu sudah cukup. Mereka itu bukan bagian dari kaum muslimin, yaitu mereka meyakini ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang berasal dari India itu. Nabi bonekanya Inggris. Ya. Kalau di Indonesia ada negara boneka yang namanya Papua Nugini, di India lain strategi Inggris untuk melemahkan kaum muslimin yang berjihad, dia bikin nabi boneka. Namanya Mirza Gulam Ahmad. Makanya ajaran utamanya tidak ada jihad. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, pusat Ahmadiyah terbesar di masa ini adalah di London. Ya, di London, di Inggris. Dan dengar-dengar wali kotanya yang baru terpilih kemarin itu Ahmadiyah, tidak tahu betul atau enggak. Itu wajar kalau memang dia terpilih karena memang dia temannya orang-orang kafir dan dia kafir sama dengan mereka. Yeah. Ini pusat Ahmadiyah terbesar di dunia adalah di London di Inggris sampai hari ini. Sejak pertama mereka muncul itu buatan Inggris sampai hari ini. Jadi ucapan-ucapan mereka nggak perlu ditoleh sedikit pun. Iya. Yeah dan itu sudah jelas-jelas menyelisihi. Itulah yang disebut dengan syubhat, ya, yang seakan-akan benar tapi menyelisihi dalil-dalil yang sudah sangat jelas, bahkan menyelisihi hadis-hadis yang mutawatir, ya, hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir itu artinya betapa banyak rawi yang mereka itu nggak mungkin berdusta ya karena yang meriwayatkan banyak orang sebagiannya itu nggak pernah ketemu nggak mungkin mereka sepakat untuk berdusta ya dan itu juga menyelisihi apa namanya ijma ulama ya ini barangkali bantahan secara global saja terhadap uh, keyakinan seperti itu ya bantahannya secara terperinci antum harus baca penjelasan ulama mufassirin ya yang mu'tabar tentang ayat-ayat yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dan juga hadis-hadis tentang Nabi Isa alaihi salam dan Syekh